Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-masyhur. Jadi masyhur itu tidak harus sahih. Ada yang masyhur ternyata palsu, ada yang masyhur hadisnya ternyata apa? Naam barakallahu fikum mungkar atau ternyata dhaif. Ada juga yang masyhur sahih. Yang masyhur sahih contohnya apa? Innamal a'malu binniyat. Masyhur atau enggak itu? Masyhur semua orang awam pun mungkin paham dan sering dengar itu ya. Itu sahih. Ada yang masyhur di kalangan orang awam tapi palsu. Seperti apa kemarin? Utlubul ilma walau bisin. Nah, Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu orang-orang awam biasanya dengar tuh, sekolah-sekolah diajarkan itu. Eh, ujian semester pun nah barakallahu fikum terkadang muncul. Eh, hadisnya siapa, kemudian apa artinya. Dia seperti itu. Tapi harus palsu padahal. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Wa mithluhu ma yuqal dan contohnya yang masyhur menurut orang awam. Nah barakallahu fikum yaitu apa yang diucapkan Rabi'atu Rajabin hurratu Ramadan fiha tanharun. Empat rojab itu, hari keempat rojab bulan rojab itu adalah awal daripada hari Ramadan. Awal daripada bulan Ramadan katanya. Yang mana di bulan tersebut atau di hari tersebut tan harun kalian menyembelih. Ini hadisnya apa? Hadisnya ini tidak ada asal usulnya. Tapi masyhur di kalangan orang awam ya, Nah, barakallahu fiikum orang awam itu kan macam-macam orang Arab awam Indonesia jelas lain dengan orang awam Arab misalkan. Tapi masyhurnya di kalangan orang awam ini. atau Rajabin, hari keempat bulan Rajab itu ghurratul Ramadan, ghurratul awal. Hari pertama, nah barakallahu fikum bulan Ramadan. Fiha tanharun. Yang pada hari tersebut kalian apa? Tanharun, menyembelih. Nah, wa huwa haditsun munammakun la aslahu, la aslalahu ini adalah hadis yang dihias-hiasi, yang dibikin-bikin, tidak ada asal usulnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ada juga dulu disebutkan itu ya, hadis masyhur inda ashab riyadhah. Hadisnya masyhur di kalangan orang-orang yang dia suka olahraga. Dia membuat hadis apa masalah sepak bola. Man la'iba quratal qadam yaumal jum'ah. Nah, barakallahu fikum. Eh, fa ka'annama Ataka ataka atau ataka rokobatan atau semisalnya dulu anda lupa yang masyur intinya apa ada yang bikin hadis palsu untuk menyemangati pemain sepak bola tapi mainnya hari Jumat kan libur gitu loh Allah mustahil ketika di Damas itu kan mereka hari Jumat juga sepak bola sebagian mereka ya olahraga sepak bola ada yang takraw ada juga yang volley intinya di sana barakallahu fikum posisinya ada juga ternyata apa disebutkan saat itu ada ikhwah ngumpul-ngumpul gitu Nah, itu tadi hadis palsu. Ya, tapi menyemangati. Menyemangati maksudnya apa? Hari Jumat saja. Barang siapa yang main bola di hari Jumat, nah maka seakan-akan dia seperti orang bebaskan budak. Jadi itu hadisnya apa? Tidak ada asal usulnya, hadisnya palsu, tapi masyhur di kalangan para pemain sepak bola. Ini maksudnya saat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau sini. Wa yakni annal yawman rabi' li Rajab. Hari keempat bulan Rajab itu huwal yaumil awal li ramadhan. yaitu hari pertama bulan ramadhan. Tanakut atau enggak nih? Tanakut Rajab, Rajab, ramadhan, ramadhan. Bahkan sebelum ramadhan bukan bulan Rajab, tapi bulan apa? Bulan Syab'an. Ya. Sebelum ramadhan bulan Rajab atau bulan Syab'an? Sya'ban. Nah, yang terbalik ya bulan Sya'ban. Nah, barakallahu fiikum kita lihat wa huwal yaum al-ashir li Dzulhijjah. Nah, maksudnya adalah dia itu ada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Wa batilun ghairu Ini batil enggak benar. Jadi hadisnya batil ya. Wa naustani jenis yang kedua huwal masyhur 'indal ulama. Hadisnya masyhur terkenal di kalangan para ulama. Nah, ini baru fa hadza yahtajju bihi ba'dul ulama maka yang kedua ini sebagian para ulama mengambil hujjah dengannya, menjadikan hujjah dengannya. Wa illam yakun lahu isnadun walaupun terkadang enggak ada sanatnya. Karena sudah masyhur menurut para ulama. Wa yaqul seraya berkata li'anna isti li'anna istira li'anna istiharahu 'inda ahli al-'ilm wa qabulahum iyyahu wa akhdhahum bihi yadullu 'ala annahu lahu aslan ini. Kenapa kok enggak ada sanatnya kok diterima? dikarenakan terkenalnya masyhurnya di kalangan ahli ilm dan mereka pun juga menerima dan mengambil ini menunjukkan bahwasanya ada asal usulnya ada asal usulnya paham maksudnya ya terkadang memang ada yang memang hadis-hadis penyemangat tapi nggak ada asal usulnya ada juga nah barakallahu fikum bisa dikatakan itu maksudnya sanatnya nggak ada gitu loh atau hadisnya nggak sahih gitu cuman penyemangat nah barakallahu fikum seperti apa di antaranya itu ya masalah jarh wa ta'dil itu ada juga nah barakallahu as anil anil batil syaitanil akhras. Itu ternyata setelah dicek teliti itu hadisnya enggak sahih. Maksudnya enggak ada riwayat yang sahihah yang lafaznya seperti itu, namanya Orang yang diam dari kebatilan bagaikan setan yang bisu. Itu kan penyemangat. Berarti kita enggak boleh diam dari kebatilan. Tapi lafaz itu ternyata bukan hadis dan tidak dijumpai syarat yang sahih. apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang berikutnya. Wa min dzalika haditsul la yuqadul walid bil walad ini. Hadis ini barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini, la yuqadil walid bil walad. Maksudnya bagaimana? Seorang bapak itu eh, atau seorang barakallahu fikum, seorang bapak itu tidak boleh dikisas dikarenakan dia membunuh anaknya. Paham ya? Jadi kalau orang bapak membunuh anaknya itu enggak ada kisas bagi bapaknya. Nah, kita lihat yakni la yuqtalul walid bil walad kisasan. Maksudnya orang tua enggak boleh dibunuh disebabkan karena dia membunuh anaknya. Kira-kira tanah kota ini kontradiksi. Kenapa? Karena kisos itu lafadznya umum. Mau bapak anaknya, anak bapaknya pun kalau kisos kisos gitu loh. Nah, ini berdasarkan hadis ini seakan-akan apa? Seakan-akan seorang apa? Seorang bapak kalau bunuh anaknya itu enggak ada kisos. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat la yuqtal la yuqtalul walid bil walad qisasan. Al walid orang tua itu enggak dikisos kalau bunuh anaknya. Wa huwa masyhurun 'indal ulama. Ini masyhur di kalangan para ulama. Faminhum man akhadha bih. Sebagian mereka ada yang mengambil hadis ini waqala dan seraya berkata li anashtiharahu 'indal ulama wa tadawulahum iyyahu wastidlalahum bihi yadullu ala annahu lahu aslan. Ini kata mereka. Dikarenakan masyhurnya hadis ini di kalangan para ulama dan mereka juga silih berganti mengambil berdalilkan dengan hadis tersebut ini menunjukkan bahwasanya hadis ini ada asal usulnya kata mereka Wa minal ulama man lam ya'tabir bihadza. Ada juga sebagian ulama yang tidak menganggap ini. Karena nanti hukumnya apa yang sahih? Umum. Mau anak bunuh bapaknya pun kisah ada. Paham ya? Kalau seandainya mau kisah ada. Atau bapak bunuh anaknya pun kisah juga ada. Paham maksudnya ya? Kita lihat. Wa minhum man fassala, di antara mereka ada yang merinci. Wa qal seraya berkata, perhatikan baik-baik, "Illam yukhalif zahiran nas, fa huwa maqbul." hadis yang masyhur yang ada di kalangan ulama tadi itu, kalau tidak menyisih dohir dalil itu makbul. Tapi sekarang menyelisih atau enggak seperti ini? Menyelisih kisah itu umum lafadznya. Ini malah ada lafaz apa? Seorang bapak atau seorang tua tidak dikisah karena bunuh anaknya. Berseberangan dengan dalil yang ada gitu loh. Kita lihat. Amma in khalafa dhahiran nas, adapun kalau hadis yang masyhur di kalangan ulama tadi berseberangan menyelisih dohir dalil, fahu mardud, maka tertolak. Mahum salah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Apa? Wa hadza aqrabul aqwal as-salasah. Inilah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dari pendapat tiga pendapat tadi itu. Tiga pendapat ya. Nah, kita lihat wa huwa yaitu anna mashtahara bainal ulama yungdar fi. Bahwasanya hadis yang masyhur di kalangan ulama dilihat lagi. Hadisnya dilihat lagi sahih atau tidak masyhurnya itu berseberangan dengan dalil atau tidak itu loh. Kita lihat. Fa in lam yukhalif nassan fa makbul. Jika hadis yang masyhur tersebut tidak berseberangan, tidak menyelisih apa? dalil, maka makbul, diterima. Wa in khalafa nassan fa laysa makbul. Namun jika hadis yang masyhur tersebut berseberangan atau menyelisih dalil, maka tidak diterima. Masalan, perhatikan baik-baik. Sebagai contoh, la yuqadul walidu bil walad orang tua itu enggak di apa? Enggak dihukum kisas disebabkan karena bunuh anaknya. Mukhalifun lidzahirin nas wa huwa qaulul ta'ala ini berseberangan menyelisih dohir dalil yaitu firman Allah taala wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi dan kami telah tetapkan kami telah wajibkan atas mereka masalah jiwa manusia ini bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa maksudnya bagaimana nyawa dibalas dengan nyawa gitu ya Nah barakallahu fikum Allah mustahil hati-hati. Al-ayata maksudnya bacalah ayat secara sempurna. Bal bahkan wa yukhalif Allah taala dan juga menyelisih firman Allah taala yang lainnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Nah, perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian kisas fil qatla dalam pembunuhan. Yang merdeka pun dibalas juga merdeka. Maksudnya bagaimana? Kalau yang dibunuh itu merdeka, maka nanti yang dikisas pun juga orang merdeka. Nah, maksudnya itu ya. Nah, seperti itu. Al-ayah wa qawluhu la yahillu damri'in muslimin illa bi ihdas salat an-nafsu bin nafsi. Al-hadis. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali apa? Disebabkan karena salah satu tiga perkara. Pertama an-nafsu bin nafsi, maksudnya kisas. Ini dikecualikan enggak orang tua? Dikecualikan enggak? Enggak dikecualikan berarti masuk gitu loh. Hatta walaupun orang tua pun kalau bunuh anaknya dikisos atau enggak? Dikisos. Kan sudah kita lewati kan? Yang namanya pembunuhan itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama dimaafkan, enggak perlu denda juga, enggak usah denda, enggak usah kisos, maafkan. Clear sudah. Kemungkinan kedua kisos, dibalas nyawa, harus ditegakkan di situ. Kemungkinan ketiga dia enggak mengkisos membayar denda, minta dendanya. Ya udah, enggak usah dikisos tapi denda. Nah, barakallahu fikum dendanya berapa? Mahal atau enggak? Banyak atau tidak? Berapa ekor? 100 ekor unta. Hati-hati barakallahu fikum. 100 ekor unta itu bukan berarti ekornya saja, tapi ya benar-benar unta itu utuh itu ya. 100 ekor itu maksudnya unta utuh itu 100 itu jumlahnya. Allah musta'an. Naam barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, perhatikan baik-baik mengenai hadis Mu'an'an. An'ana yu'an'inu An'anatan mu'an'in mu'an'an. Nah, coba antum melangi Ewa, eh, ini mu'an'an. Mu'an'an itu hadis yang di situ ada lafad an, an, an, an fulan, an alan, an fulan. Paham ya? Nah, nanti juga ada yang mengatakan an ana. Kalau an ana, anna fulanan, anna alanan. Paham ya? Anna fulanan, anna alanan, pakai anna. Nah, kita lihat sini Qala al-mu'allif rahimahullah mu'annanun mu'annanun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ini nanti yang kita bahas mengenai apa sih? Mengenai pembagian hadis yang ke 11 dan juga yang ke-12 yaitu mengenai mubham dan mu'an'an atau yang ke-11 ya. Nah, mu'an'an sama mubham. Mu'an'an itu nanti yang di dalamnya ada lafaz an. Jadi enggak terang-terangan dengan tasrih dengan sami itu jadi nanti kalau ada yang dia itu terkenal dengan mu'an'an, itu nanti cek lagi nah anak-anaknya siapa yang bikin anak-anak itu. Kalau misalkan dia ternyata di tempat yang lain dia tasmih, sarraha, terang-terangan dengan apa dengan sami itu, berarti makbul anak-anaknya. Paham ya? Seperti A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Sulaiman bin Mihran. Nam Abu Hah? Siapa? Abu siapa? Siapa? Eh? Muhammad ya, juga lupa nanti cek lagi ya. Nah, barakallahu fiikum. Sulaim bin Mihran al amas Abu siapa ingat antum? Antum? Ingat enggak? Ya? Ingat juga? Ingat? Bab Ini yakin apa enggak? Nanti cek lagi ya. Nah, nah ini seperti Amash itu terkenal an, an dia. Cuman dia kenapa diterima? Karena dia seringnya terang-terangan di tempat yang lain dengan sami itu. Paham maksudnya ya? Jadi sampai-sampai mereka mengatakan an'anatul amash itu la la, la tadur. Jadi an'anah amash itu enggak berbahaya kalau dia terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz sami itu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih kalau mubham itu nanti yang orangnya nggak dikenal. Jadi nanti dia nah barakallahu fikum ada perawi yang nggak disebutkan namanya. Mungkin dia mubhamnya sisi namanya nggak disebutkan atau nah barakallahu fikum dia seharusnya terkenal dengan nama disebutkan kunyah, paham ya? Atau seharusnya dia terkenal dengan kunyah disebut dengan nama. Ini penting juga. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah siapa? Paham ya? Nah barakallahu fikum. Qala Abdullah, Abdullah siapa? Kita semuanya Abdullah, hamba Allah ya enggak? Jadi mubham itu seperti itu terkadang. Kita lihat sini. nah. Kita lihat di sini ya kata beliau, wal mu'an'an ma'khudun min kalimatnya an wa huwa ma'uddiya bi sighati an. Mu'an'an itu diambil dari kata an, yaitu hadis yang disampaikan dengan lafaz apa? Dengan bentuk an. An fulan an alan. Wa hadha wal al hadi ashar min al hadits al-madhkura fi hadzal nadmi. Inilah pembagian yang ke-11 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan di dalam pantun ini. Misal an yaqul Contohnya seperti nah barakallahu fikum seorang perawi mengatakan An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Maula itu apa kemarin maula? Mantan budak. Jadi yang merdekakan ya Ibnu Umar itu. Kalau Salim itu kan anaknya, ini kan nafi'nya. nah Naam. Misal an yakul seperti yang dikatakan seorang perawi juga haddatsani fulanun an fulanin an fulanin an fulanin ini namanya an anah namanya apa maksudnya ya karena ada lafaz an di situ sebagian mereka ada yang menggunakan lafaz an an anah an anah itu nanti pakai anna anna anna mau salah ya kita lihat Waqtasara al-muallifu 'ala ta'rif lil misal dan muallif di sini mencukupkan definisi dengan contoh ya enggak Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Contoh atau bukan itu? Contoh. Li'anna ta'rifa bil misal jaizun karena boleh kita memberikan definisi dan contoh itu enggak masalah, gitu loh. Mendefinisikan sesuatu dengan contoh itu enggak masalah. Id innal maksudah bit ta'rif huwa idahul mu'arraf. Dikarenakan perhatikan baik-baik, sesungguhnya yang diinginkan dengan definisi itu adalah apa? Adalah memperjelas sesuatu yang didefinisikan itu loh. Jadi kalau sesuatu tersebut sudah jelas dengan contoh, nggak perlu didefinisikan lagi. nggak perlu diberikan pengertian lagi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Al-hikmah itu adalah seseorang ya, meletakkan sampah pada tempatnya. Itu berarti apa? Mendefinisikan hikmah dengan contoh. Oh, berarti hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Definisinya gitu. Nah, jadi kalau Hikmah itu apa ya akhi misalkan ditanya hikmah itu apa? Hikmah itu meletakkan sampah pada tempatnya misalkan. Ini berarti mendefinisikan dengan apa? Contoh. Kalau anda mendefinisikan dengan definisikan what musyrik fi ini? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini mendefinisikan dengan contoh tadi itu. Paham ya? Enggak masalah selama sudah jelas. Kita lihat sini. Wal misal kot yugni 'anil had. Terkadang contoh itu sudah apa? Sudah cukup dari definisi. Jadi kalau dengan contoh itu sudah jelas, enggak perlu lagi definisi gitu loh. Paham maksudnya ya? Definisi itu artinya apa sih? Perlu nggak kita jelaskan lagi definisi itu apa? Definisi itu apa? Perlu nggak kita definisikan lagi definisi itu apa? Ya? Definisi itu apa, Esan? Pengertian. Paham ya? Pengertiannya apa sih? Kalam itu secara bahasa, secara istilah. Definisinya apa sih? Ya, San? muradif sinonimnya paham ya cuman definisi itu sendiri nggak perlu didefinisikan lagi paham ya kalau definisi itu apa sih definisinya nggak perlu definisi itu ya pengertian pengertian jadi ya definisi itu aja udah paham ya nggak perlu pusing-pusing kepalanya kita lihat di sini Wal mithalu alladhi dzakara al-mu'allif huwa an Sa'id an Karam. Contoh yang disebutkan al-mu'allif di sini adalah an Sa'id an Karam. Pakai an enggak itu? Pakai an. yaqul arwi hadzal hadits an Sa'id an Karam. Maka seorang perawi mengatakan aku riwayatkan hadis ini dari Sa'id dari Karom. Hada huwal mu'an'an. Inilah yang dikatakan dengan apa? Al-mu'an'an. Perhatikan baik-baik di dalam masalah mu'an'an nama atau an'anah ini ada tiga rukun. Paham ya? Rukun pertama al-mu'an'an. Mu'an'an itu berarti apa? Berarti hadisnya yang terkena tadi itu. Hadisnya yang terkena an'an tadi mu'an'an. Mu'an'in pelakunya. An'anah perbuatannya. Ya enggak? Jadi perbuatan seorang perawi membuat dalam hadis itu dengan lafaz an fulan an alan, perbuatannya namanya apa? An anah. Pelakunya namanya apa? Mu'an'in. Hadis yang terkenai an anah dikenal dengan apa? Mu'an'an. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Hadis ini maksudnya sanatnya karena sebelum masuk hadis kan sanat dulu. Wa hunaka naun akhir misluhu wa huwa al-mu'an al-mu'annan. Ada mana mu'annan tapi ada mu'annan. Di sana ada jenis yang lain yang semisal itu juga wa huwa al-mu'annan. Kalau al-mu'annan berarti nanti anna. Ini yang ana maksud ya. Kalau dulu diungkapkan dengan mu'annan tapi nam ini insyaallah lebih tepat ini wa huwa maruya bila bi anna yaitu yang diriwayatkan dengan lafaz anna misal an yaqul haddatsani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala il akhir pakai anna paham ya nam al muannan sekarang hukumnya bagaimana wa hukmul muannan wal muannan hukumnya apa hadis yang muannan dan muannan ini huwa ittisal hukumnya apa ittisal bersambung illa kecuali mimman urifa bitadlis kecuali orang yang terkenal dengan tadlis tadlis itu dia terkenal sukanya apa menyamarkan perawi atau menghilangkan perawi tadlis ya mudallis amlum sampai-sampai apa Syu'bah bin hajat nah barakallahu fikum Abu Bustam Amirul Mukminin hadis sampai-sampai beliau mengatakan apa la la an azniya ahabbu ilayya min an udallis sungguh kalau aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku membuat tadlis. Karena at itu akhul kadib. Karena tadlis itu adalah saudaranya kedustaan. Kan dia mentadlis. Seharusnya gurunya itu namanya Muhammad karena dia nampaknya dhaif, dia pakai kunyah. Qala haddatsana Abu Abdullah. Padahal kalau dia nyebutkan Muhammad orang tahu oh, ini Muhammad dhaif. Disamarkan biar apa? Biar orang anggap wah oh, Abu Abdullah ini siapa? Ini dhaif atau sikoh? Paham belum? Namanya tadlis itu namanya. Seharusnya gurunya namanya Muhammad. Dan Muhammad terkenal dengan apa? Dhaif misalkan. Tapi karena dia khawatir ketahuan hadisnya nanti khawatir dikatakan lemah, dia ubah Muhammad diganti dengan kunyahnya. oleh haddatsana Abu Abdullah. Termasuk tadlis juga ini ya. Nah, barakallahu fikum tadlis ini. Allah musta'an. Tadlisus syuyukh namanya. Naam. Jadi mengkaburkan syekhnya. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, terkadang juga tadlis itu membuat kesamaran terhadap si pendengar. Contohnya ana ngomong sama antum, ini contoh aja ya. Ana langsung mengatakan sami'tu asy-syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i yaqul gitu. Yang antum terpetik benar antum apa kira-kira? Ana pernah jumpa dengan Syekh Mukbil, mendengar langsung dari Syekh Mukbil. Dia enggak ngasih enggak ngasih ikatan oleh Syekh, langsung mengatakan sami'tu asy-syekh Mukbil bin hadi eh, Al-Wadi'i yaqul. Aku mendengar Syekh Mukbil berkata. Yang antum pahami apa kalau ketika seorang mengucapkan seperti itu? Seakan-akan yang mengucapkan itu pernah bertemu Syekh Mukbil dengan langsung itu loh. Nah, nah ini kan mungkin tablis itu. Seharusnya kalau dia dengar lewat kaset, ia ya sebutkan, "Sami itu syekh Mukbilan yaqul fi syaritih. Aku mendengar Syekh Mukbil berkata di kasetnya maksudnya. Paham ya? Kalau itu benar enggak itu? Benar, tapi kalau antum "Sami itu Syekh Mukbil yaqul Wah, seakan-akan orang itu oh ini murid Syekh Mukbil ini. Paham ya? Ini tablis hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Karena tadlis itu bermacam-macam sebabnya. Ima gengsi, gengsi dengan apa? Dengan orang bawahannya. Contohnya ana, contohnya atau afan, global aja. Contohnya seorang guru, dia dapat kabar dari muridnya bahwasanya di sana itu ada kejadian. Paham ya? Dia langsung apa? Langsung nyebutkan, tadi ternyata di dekat pom bensin ada kebakaran ya. Dari siapa? Ya pokoknya ada kebakaran di sana. Dia enggak menyebutkan dari si karena muridnya. Gengsi dia. gengsi kenapa? Masaknya ngambil periwayatan dari orang di bawah ana. Paham belum maksudnya? Jadi seorang guru seharusnya kalau dia itu terang-terangan haddatsani fulanun walaupun dia muridnya. Karena biar sanadnya bersambung itu loh. Karena dia khawatir nanti nah dianggap wah masuk guru ngambil dari santrinya, akhirnya santrinya dihilangkan. Paham ya langsung tadi di sana ada kejadian misalkan. Jadi orang tersamarkan itu namanya tadlis. Nah, kalau fikum. Kita lihat dikit lagi. Jadi hukum mu'an'an dan mu'annan itu ittisal bersambung kecuali kalau orang itu dikenal dengan tadlis, Fa'innahu layuhkan la Maka enggak dihukumi dengan bersambung illa badaan an bersama bisama, ya kan? Fi maudin akhar. Kecuali kalau dia terang-terangan dengan sama sami'tu di tempat yang lain dia terang-terangan, itu baru dihukumi ittisal. Wa min sama nahtadu ila ma'rifatil mudallisin. Dari sanalah kita harus sama itu hanya hunaka artinya. Dan dari sanalah kita harus mengetahui Nah, barakallahu fikum mengenai mudallisin orang-orang yang mudallis siapa saja. Wa dzalika likay tastati an ta'rifal haditsa idza ja'a bil Kenapa sih kita harus mengenal mudallisin siapa saja? Karena agar kamu itu mampu untuk mengetahui hadis itu apabila datang dengan lafaz an. Wa kana an mudallisin padahal itu hadisnya dari orang mudallis fa innahu la yuhkam lahu bil ittisal. Kalau lafaznya an kok dari mudallis jangan dihukumi dengan apa? itisal bersambung sanatnya. Sampai dia terang-terangan di tempat lain dengan sami tuh, oh, Paham? Kalau dia dikenal dengan mudallis tadi. lian al-mudallis dikarenakan mudallis qad yuskit. qad yusqitur rawi alladhi bainahu wa bainal madkur tadlisan, ya kan? Dikarenakan orang mudallis itu terkadang bisa menghilangkan seorang perawi yang antara dia dan antara yang disebutkan tersebut. Ya tadi di antara gengsi, eh, merasa apa merasa nah malu atau yang semisalnya karena dia harus melalui apa santrinya atau melalui muridnya padahal nggak masalah ya kalau yang namanya kabar seperti itu nggak masalah nah di rawiya alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi ya enggak dikarenakan perawi yang apa perawi yang dia jatuhkan yang dia hilangkan itu bisa jadi perawinya itu lemah gitu loh karena biar nampak hadisnya bagus biar nampak hadisnya sahih sama dia perawi yang lemah itu dihapus sama dia dihilangkan nah au fi dinihi lemah pada agamanya fayuskituhu hatta yadhhar as-sanad bi madharis sahih masyaallah. Akhirnya dia hilangkan perawi tadi itu, perawi yang lemah riwayatnya atau lemah agamanya tadi itu tujuannya apa? Agar sanatnya nampak dengan pemandangan yang sahih. Ini, hati-hati. Paham ya? Nah, contohnya atau jual rumah, nah, sudah tahu rumahnya rumahnya itu lubang-lubang sebenarnya. Sama dia tadlis sama dia. Ya, yang lubang-lubang tadi sama dia dikasih semacam apa? Nah, barakallahu fikum plester atau lakban gitu menit cat biar nampaknya utuh semuanya. Paham ya? ya? dengan pemandangan seakan rumahnya masih utuh itu loh. Namanya tadlis atau bukan itu? Tadlis. Paham ya? Secara global tadlis karena menyamarkan. Setelah dibuka ternyata apa? Lubang semuanya. Ditadlis dengan lakban tadi itu. Cat ulang misalkan. Allah musta'an. Nah, dikit lagi ya. Fahada la nahmilhu ala ittisal. Yang seperti ini kita tidak membawa kepada ittisal bersambung wa nakhsha min tadlisih. Kita khawatir dari tadlisnya. Wa hadha min ihtiyati ahli ilm li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan apa? Bentuk kehati-hatian ahlul ilm terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wa min ni'matillahi ta'ala ala hadil ummah. Dan juga termasuk nikmat Allah Ta'ala yang berikan pada umat ini. haitsu innahum kanu yataharrazuna ashadda taharruza. Ashadda taharruzi ma yunsab ilan Nabi SAW. Yaitu dari sisi apa? Sesungguhnya mereka sangat berhati-hati Paham ya? Yataharrazun berhati-hati, na'am dengan kehati-hatian yang sangat terhadap perkara-perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hadis mu'an'an atau mu'an'an itu, kesimpulannya dia memiliki hukum bersambung. Kecuali yang membuat an'anah atau an'anah itu adalah orang mudallis, maka jangan dihukumi bersambung sampai Eh, sampai dia terang-terangan tasrih dengan apa? Dengan sama sami'tu. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum insyaallah taala antum hafalkan matan tersebut ada untuk setorannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jadi enggak perlu disuruh pun antum dah hafal. Mahum salah ya? Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.